maka engkau akan menemui pembahasan tentang masalah pelamaran melihat kepada calon yang akan dinikahi dan yang lainnya dari hal-hal yang menggembirakan dan engkau juga merasakan adanya al-walimah pembahasan tentang walimah merasakan sebuah pernikahan demikian pula bergaul antara suami istri dan yang semisalnya. Namun apabila engkau terus memasuki atau melanjutkan pembahasan pada bab-bab yang setelahnya, maka engkau akan mendapati pembahasan tentang talak, perceraian, tentang khulud, tentang wanita yang membangkang kepada suaminya, anusyuz, tentang hukum saling melaknat karena adanya tuduhan zina antara satu kepada yang lain tentang permasalahan al-zihar dan al-ila dan yang lainnya yang pembahasan-pembahasan ini itu tidak lepas dari hal-hal yang memperkeruh dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Namun agama Islam telah mengatur kehidupan kita mulai dari alif hingga ya di mana Islam telah menerangkan hukum-hukumnya kepada kita sekalian baik pada saat kita dalam kondisi senang atau kita dalam kondisi sulit baik dalam keadaan kita lapang atau kita dalam kondisi mengalami hal-hal yang membuat kita merasa berat dalam kehidupan hal-hal yang positif bagi kita atau hal-hal yang bersifat negatif والنكاح لغة هو الاجتماع والضم وأما في الشرع فهو عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع والنكاح كحكم تكليفي تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة بمعنى أنه يكون واجبا في بعض الأحيان ومحرما في بعضها ومستحبا في بعضها ومكروها في بعضها ومباحا فيما سوى ذلك إلا أن الأصل فيه المشروعية والاستحباب بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح nikah secara bahasa itu maknanya adalah berkumpul dan menyatu. Adapun dalam istilah secara syar'i adalah sebuah akad yang mengandung sesuatu yang menyebabkan diperbolehkannya untuk bersenang-senang masing-masing dari suami istri dengan cara yang disyariatkan. Dan pernikahan termasuk di antara hukum taklifi yang memiliki hukum yang sama dengan hukum-hukum taklif yaitu lima hukum taklif yang ditetapkan di dalam syariat maknanya bahwa sebuah pernikahan itu terkadang memiliki hukum wajib pada sebagian keadaan dan terkadang hukumnya haram pada sebagian keadaan dan terkadang hukumnya mustahab pada sebagian keadaannya dan terkadang pula hukumnya makruh pada sebagian keadaannya dan pada hal-hal yang lainnya memiliki hukum mubah hanya saja hukum asal dalam pernikahan adalah disyariatkan dan dianjurkan berdasarkan dalil dari kitabullah dan dari sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan dari kesepakatan para ulama dan dari teori yang sahih. Ah, Berkata Al-Allamah Rahman Nasir al sadi rahimahullah taala, "Kitabun Nikah." Kitab النكاح وهو min sunanil mursalin dan pernikahan termasuk di antara sunnah-sunnah para rasul. Wafil hadithi dan disebutkan dalam sebuah hadis, Ya ma'asyar syabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawaj, fa innahu aghaddu lil basari, wa ahsanu lil farji, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء Wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang telah diberi kemampuan, maka hendaknya dia segera menikah. Karena sesungguhnya yang demikian lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga serta memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaknya dia memperbanyak berpuasa karena hal itu menjadi tameng baginya muttafaqun alaih wa qala sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tunkahul mar'atu li arba'in seorang wanita dinikahi karena empat hal lima liha وحسبها وجمالها ودينها seorang wanita dinikahi karena hartanya dan karena faktor keturunannya dan karena kecantikannya dan karena agamanya maka hendaknya engkau memilih seorang wanita yang memiliki agama yang baik jika tidak demikian maka engkau akan merugi متفق عليه وينبغي أن يتخير قوله رحمه الله تعالى وهو من سنن المرسلين دليل ذلك قول الله عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ولأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال كما تستيحين وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ولما جاء في صحيح البخاري أن ابن عباس قال لسعيد بن جبير تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء وقال إبراهيم ابن ميسرة لطاووس اليماني لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور إلا عجز أو فجور أي إما أن تكون عاجزا عن النكاح لا تقدر عليه أو أنك رجل فاجر لا تريد أن تحسن نفسك بالحلال وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء وقال من دعاك إلى غير التزوج فقد دعاك إلى غير الإسلام وكمان العلامة السعدي رحمه الله taala bahwa pernikahan termasuk di antara sunnah para rasul. Dalil tentang hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala ولقد أرسلنا رسلا min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau dan kami menjadikan untuk mereka pasangan-pasangan hidup yaitu istri-istri dan keturunan. Dan karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim wa atazawwajun nisa dan aku menikahi para wanita maka barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan bagian dari golonganku demikian pula berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Beliau berkata kepada Sa'id bin Jubair, "Tazawwaj, menikahlah engkau. Fa inna khaira hadhihi al-ummati aktsaruha nisa." Karena sesungguhnya orang terbaiknya umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Demikian pula berkata Ibrahim Ibnu Mansarah kepada Tawus Al-Yamani Beliau mengatakan, segeralah engkau menikah. Atau, aku akan mengatakan kepadamu, seperti yang dikatakan oleh Umar kepada Abu Zawaid, di mana beliau mengatakan, apa yang mencegahmu untuk menikah, atau tidak ada yang mencegah kamu untuk segera menikah, kecuali karena kelemahan. Maksudnya kamu ada kelainan fisik, yang menyebabkan kamu lemah untuk menikah atau disebabkan keinginan kamu untuk berbuat fujur, berbuat kemaksiatan. Ya, itu maksud beliau bahwa apabila engkau tidak menikah, maka ada kemungkinan kamu tidak melakukan hal tersebut disebabkan karena kamu lemah. Kamu tidak mampu untuk melakukannya dari sisi fisik kamu atau engkau termasuk orang yang fajir yang tidak ingin untuk menjaga kehormatanmu dengan melakukan sesuatu yang dihalalkan. Oleh karena itu disebutkan pula oleh Imam Ahmad rahimahullah taala Laisatil uzubatu min amri islam fi syai. Keperjakaan yaitu tidak menikah, membujang ini bukan sama sekali bagian dari Islam. Sebagaimana beliau juga rahimahullah taala mengatakan barang siapa yang mengajak kamu untuk tidak menikah maka sungguh dia telah mengajak kamu kepada selain Islam. وفي حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين الذي أورده المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرد ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء الخطاب هنا لعموم المسلمين وللشباب على وجه الخصوص لفوران الشهوة عندهم ولكمال القوة الجسدية والخوف من الوقوع في الفتنة فقال من استطاع منكم الباءة وقد اختلف العلماء في المراد بالباءة والراجح أنها القدرة على الوقت وليست النفقة المالية بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم إذ لو كانت القدرة المالية لما قال ومن عجز فعليه بالصوم من كان عاجزا عن القدرة المالية فعليه أن يدعو الله أن يغني من فضله Kemudian beliau menyebutkan hadis yang ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, maka hendaknya dia segera menikah. Dan barang karena sesungguhnya yang demikian lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemampuan. Dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaknya dia memperbanyak berpuasa karena sesungguhnya hal itu menjadi tameng dan pelindung baginya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini diarahkan kepada keumuman kaum muslimin dan kepada para pemuda secara khusus. Hal ini disebabkan karena gejolak syahwat yang begitu kuat ada pada para pemuda dan disebabkan karena kesempurnaan kekuatan secara fisik ketika mereka dalam kondisi masih remaja dan adanya kekhawatiran terjatuh ke dalam fitnah sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj barang siapa di antara kalian yang telah memiliki al-ba'ah maka hendaknya dia segera menikah dan para ulama mereka berselisih tentang apa yang dimaksud al-ba'ah di dalam hadis ini. Dan yang rajih, yang lebih kuat bahwa yang dimaksud al-ba'ah adalah kemampuan untuk bersetubuh. Kemampuan untuk melakukan hubungan. Dan bukan yang dimaksud al-ba'ah di sini adalah kemampuan dari sisi memberi nafkah secara materi dengan dalil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setelahnya dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaknya dia memperbanyak puasa. Maka dari apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwa al-ba'ah itu sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan fisik, yaitu kemampuan seseorang untuk melakukannya. Sebab kalau yang dimaksud kemampuan dari sisi materi, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan demikian. Mungkin beliau akan mengatakan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberi kecukupan dalam kehidupannya. Wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu min farq, Isyaratun إلى مقاصد النكاح الشرعية التي من أعلاها طهارة المجتمع وخلوه من الشر والفساد والفاحشة فإن انتشار الزنا من أسباب الفقر ومن أسباب الموت العام ومن أسباب ظلمة الوجه والقلب كما أن من مقاصد النكاح حفظ النوع الإنساني وعمارة الأرض وحصول الروابط الأسرية فإن الله عز وجل جعل الصهر قسيم النسب في المحبة والولاء والنصرة وما أشبه ذلك صدنا بصلى الله عليه وسلم ketika beliau mengatakan bahwa menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga serta memelihara kemaluan. Maka hadis ini terdapat isyarat tentang apa yang menjadi tujuan pernikahan di dalam syariat tersebut. Yang mana di antara tujuan yang paling utama dari sebuah pernikahan adalah untuk membersihkan masyarakat sehingga mereka tidak terjatuh ke dalam keburukan dan kerusakan serta perbuatan fahisyah atau perbuatan keji. Karena sesungguhnya tersebarnya atau menyebarnya perbuatan zina maka itu termasuk di antara sebab kemiskinan dan termasuk di antara sebab munculnya kematian secara umum dan merupakan sebab semakin hitamnya wajah seseorang demikian pula hati seseorang yakni semakin kotornya kehormatan seorang hamba sebagaimana termasuk di antara tujuan dari sebuah pernikahan adalah memelihara tumbuh berkembangnya manusia sehingga mereka senantiasa memakmurkan permukaan bumi ini dan tercapainya hubungan dalam kekeluargaan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hubungan karena pernikahan itu merupakan bahagian dari hubungan nasab keturunan dalam hal mereka saling mencintai saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya dan saling membantu dan bahu membahu di antara mereka dan yang semisalnya. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مقاصد الرجال من نكاح النساء وأن منهم من يبحث عن المال ومنهم من يكون مقصده من المرأة أن تكون ذات نسب شريفة الآباء والأجداد عريقة الأصل ومنهم من يبحث عن الجمال والحسن ومنهم من يبحث عن الدين حيث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالحرص على ذات الدين فإن لم يفعل فقد دعا عليه بقوله تربت يداك أي التصقت بالتراب كناية عن الفقر والظلم كناية عن الفقر وعن الظلم Nah. Kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat tujuan, karena hartanya, karena faktor keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang beragama, wanita yang memiliki agama yang baik. Jika tidak, maka engkau akan merugi maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis ini maksud kaum lelaki dari menikahi para wanita dan bahwa di antara mereka ada yang menikahi seorang wanita dengan tujuan untuk mencari harta dan di antara mereka ada yang menikahi seorang wanita dengan melihat faktor keturunannya bahwa dia adalah seorang wanita yang memiliki keturunan yang mulia dari orang-orang tuanya. Dan di antara mereka ada yang mencari kecantikan dan keindahannya. Dan di antara mereka ada yang mencari faktor agamanya. Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk dan bimbingan dan memerintahkan untuk berupaya mencari seorang wanita yang memiliki agama yang baik. Dan apabila dia tidak melakukannya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kejelekan kepadanya, di mana beliau mengatakan taribat yadat, yaitu kedua tanganmu penuh dengan tanah. Yang dimaksud di sini adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan kemiskinan dan kehinaan. وإذا جمع الله للرجل بين صفات المرأة الأربع فنور على نور وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وإلا فإنه لا يقدم بقية الصفات على الدين و الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما ذكر المرباوي في الإنصاف قال ينبغي لمن خطب المرأة أن يسأل أولا عن جمالها وقد يستغرب البعض هذا الكلام لكنه إذا علم آخره تبين له مراده قال ينبغي إذا خطبت المرأة أن تسأل أولا عن جمالها ثم إن أعجبك جمالها فسل عن دينها لأنك إذا سألت عن الجمال أولا فقيل لك إنها ليست بجميلة فرددتها لم تردها لأجل الدين أنت رددت هذا أجل الجمال وقد سألت عنه أولا فإذا قيل لك إنها ذات جمال أو جمالها مقبول لك فسأل عن دينها فإن كانت ذات دين قبلتها وإن كانت غير ذات دين رددتها بخلاف ما لو سألت عن الدين أولا فقيل لك إنها ذات دين ثم سألت عن الجمال فقيل لك ليست بجميلة فستردها بعد ذلك مع وجود الدين وهذا أمر معيب مذموم شرعا Dan apabila Allah Azza wa Jal mengumpulkan untuk seorang lelaki empat sifat yang disebutkan di dalam hadis maka itu cahaya di atas cahaya dan itu adalah merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Namun jika dia tidak mendapatkan keseluruhannya seluruh kriteria yang terdapat dalam hadis, maka jangan dia mendahulukan tentang urusan agamanya daripada sifat-sifat yang lainnya. Jangan dia mendahulukan sifat yang lainnya di atas sifat yang berkaitan dengan keagamaannya. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Mardawi dalam kitab Al-Insaf Beliau mengatakan sepantasnya bagi seorang lelaki yang hendak menikahi seorang wanita agar pertama kali dia bertanya tentang kecantikannya. Mungkin sebagian kita merasa heran dengan ucapan ini. Di mana seorang pertama kali menanyakan tentang kecantikan seorang wanita. Namun apabila dia mengetahui akhir dari ucapannya, maka akan jelas maksud dan tujuan beliau. Di mana beliau mengatakan sepantasnya bagi seorang yang hendak menikahi seorang wanita agar dia bertanya terlebih dahulu tentang kecantikannya. Lalu kemudian apabila dia senang dengan kecantikannya, barulah kemudian engkau bertanya tentang agamanya. Yang demikian ini sebab apabila engkau bertanya tentang kecantikannya, lalu kemudian disampaikan kepada bahwa dia bukan seorang wanita yang cantik, maka engkau menolaknya bukan karena perkara agama, tapi karena permasalahan kecantikannya. Namun apabila dikatakan kepadamu bahwa dia seorang wanita yang memiliki kecantikan atau kecantikan dia sesuatu hal yang bisa diterima olehmu. Lalu kemudian setelah itu engkau bertanya tentang agamanya. Kalau ternyata dia termasuk wanita yang memiliki agama yang baik, maka engkau pun menerimanya. Namun jika agamanya tidak baik, maka engkau menolaknya. Berbeda halnya kalau seandainya engkau bertanya pertama kali tentang agamanya dia, lalu kemudian disampaikan kepada bahwa dia memiliki agama yang baik, lalu setelah engkau bertanya tentang kecantikannya, maka disampaikan kepada bahwa dia bukan seorang wanita yang cantik, sehingga engkau menolaknya dalam keadaan dia seorang wanita yang memiliki agama yang baik dan ini adalah merupakan perkara yang tercela dan termasuk di antara aib yang ditinjau secara syar'i. Lalu kemudian berkata Al-Allamah Sa'di rahimahullah ta'ala wa yanbaghi an yatakhayyara dhat ad-din wal hasad al-wadud al-waluda al-hasibah dan sepantasnya bagi seseorang untuk memilih seorang wanita yang memiliki agama yang baik dan keturunan yang baik seorang wanita yang mencinta kepada suaminya dan wanita yang diharapkan memiliki anak atau keturunan yang banyak dan memiliki faktor keturunan yang baik. Wa idza waqa'a fi qalbihi khibbatun ra'atin falahu an yanzura minha ma yad'uhu ila nikahiha. Dan apabila terbetik di dalam hatinya untuk melamar seorang wanita, maka diperbolehkan baginya untuk melihat kepadanya sesuatu yang dapat mendorong dia untuk menikahinya. قوله رحمه الله تعالى وينبغي أن يتخير صاحبة الدين سبق الكلام على هذا قوله والحسب والحسيبة يشير بهذا إلى مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى اعتبار الكفاءة في النسب والحرفة والصنعة وأما مذهب الإمام أحمد وهو الذي دلت عليه وأما مذهب الإمام مالك وهو الذي دلت عليه ظواهر النصوص وهو ما ذهب إليه الصحابة وذهب إليه الإمام البخاري وشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم والإمام الصنعاني ومن جرى مجراهم من أهل العلم فلا يعتبرون الكفاءة إلا في الدين فيجوز أن يتزوج الرجل الشريف الحسيب صاحب الصنعة المحترمة المرأة التي ليست كذلك إذا كانت ذات دين Adhan terus sholat atau lanjut? Terus selesai. ها بعد الأذان نواصل قليل ثم نصلي ثم إن شئت أن تواصل على كيفك نمشي على كيفك أنا جئت وأمشي ها أظن أول طيب أظن دول يا أخوان Kata beliau, sebagaimana yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah, sepantasnya bagi seorang untuk memilih seorang wanita yang memiliki agama yang baik. Dan ini sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya. Lalu kata beliau memilih seorang wanita al-hasibah. Di sini beliau mengisyaratkan kepada madhab jumhur ulama dari Al-Hanafiyah, dari Syafi'iyah dan Hanabilah di mana mereka menganggap sebagai bagian dari kufu apabila berkaitan dengan nasab keturunan kaitannya dengan pekerjaan dan kerajinan adapun madhab Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala dan itulah yang dikuatkan dengan dalil-dalil dan nas-nas dan ini adalah merupakan pendapat para sahabat demikian pula para ulama di antaranya Imam Al-Bukhari demikian pula Syekhul Islam dan muridnya Ibnu Qayyim dan juga As-San'ani dan yang sependapat dengan mereka mereka menganggap bahwa kufu itu tidaklah dijadikan sebagai barometer kecuali dalam urusan agama saja. Kecuali dalam perkara agama saja, bukan dalam hal yang lainnya. Maka diperbolehkan bagi seorang lelaki lelaki yang memiliki nasab keturunan yang mulia dan dia memiliki pekerjaan yang terhormat, maka boleh baginya untuk menikahi seorang wanita yang tidak demikian selama dia seorang wanita yang memiliki agama yang baik. وقال رحمه الله تعالى الودود الولود والمراد بذلك أن من الصفات المطلوبة في المرأة أن تكون ودودا أي متوددة إلى زوجها بالقول وبالفعل ويعرف ذلك من خلال طباع أهلها وأخواتها وقراباتها وإلا فالمرأة البكر لا يدري الإنسان ما الذي تكون عليه ويؤول أمرها والولود أي كثيرة الولادة غير العقيم العاقر ويعرف ذلك أيضا من خلال أخواتها وقراباتها نعم Lalu di sini berkata Al-Alamatul Sa'di rahimahullah termasuk di antara kriteria seorang wanita adalah al-wadud al-walud. Dan yang dimaksud dengan sifat ini dari sifat-sifat yang dituntut bagi seorang untuk menjadikan itu sebagai pilihan yaitu seorang wanita yang wadud. Yang dimaksud wadud adalah seorang wanita yang penyayang kepada suaminya dengan ucapan dan juga dengan perbuatan. Dan untuk mengetahui hal tersebut bisa dengan cara melihat apa yang menjadi tabiat dan watak dari keluarganya, dari saudara-saudara perempuannya, dari kerabat-kerabatnya. Sebab seorang wanita yang masih perawan Tentu seorang tidak mengetahui apa yang menjadi tabiat dia di masa mendatang setelah dia menikah. Demikian pula sifat yang dianjurkan adalah al-walud. Yang dimaksud al-walud adalah seorang wanita yang diharapkan memiliki keturunan yang banyak. Bukan seorang wanita yang mandul. Dan itu juga bisa diketahui dengan melihat kepada saudara-saudara perempuannya dan kerabatnya. ثم قال رحمه الله تعالى فإذا وقع في قلبه خطبة فله أن ينظر منها إلى ما يدعو إلى نكاحها وهذه المسألة المعروفة بالنظر إلى المخطوبة وقد دل على مشروعية ذلك السنة فالإجماع والنظر الصحيح فأما السنة فدل على ذلك أحاديث كثيرة منها حديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل وقد نقل ابن قدامة والنووي وغيرهما إجماع العلماء على إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها Kemudian disebutkan oleh Al-Alamah Sa'di rahimahullah taala dan apabila muncul di dalam hatinya keinginan untuk melamar seorang wanita maka diperbolehkan baginya untuk melihat kepadanya sesuatu yang dapat mendorong dia untuk menikahinya maka ini termasuk di antara permasalahan yang telah diketahui, yaitu tentang melihat kepada calon wanita yang akan dinikahi atau wanita yang dilamar. Yang mana perkara ini telah ditetapkan syariatnya berdasarkan as-sunnah dan berdasarkan ijma' dan teori yang sahih. Adapun berdasarkan sunnah, maka hadis-hadis tentang hal ini itu banyak sekali. Di antaranya hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang kalian hendak menikahi atau melamar seorang wanita, maka apabila dia mampu untuk melihat sesuatu yang dapat mendorong dia untuk menikahinya, maka silahkan dia melakukannya. Dan telah dinukil oleh Ibnu Qudamah, demikian pula An-Nawawi dan yang lainnya kesepakatan para ulama tentang diperbolehkannya melihat kepada seorang wanita apabila dia hendak menikahinya. Karena an-nazar sahih yaqtadi مشروعية النظر إلى المرأة المخطوبة ونظر المخطوبة إلى الخاطب وقد جاءت الإشارة إلى هذا في حديث المغيرة بن شعبة عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عند أن خطب امرأة اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أي أدعى وأولى أن يؤدم بينكما أي فإن هذا أدعى لدوام الألفة والمودة بين الزوجين Sebagaimana teori yang sahih menunjukkan disyariatkannya seorang lelaki melihat melakukan nazar kepada seorang wanita yang dilamar. Demikian pula sebaliknya seorang wanita yang di, yang dilamar melihat kepada lelaki yang melamarnya. Dan telah disebutkan isyarat tentang hal tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dalam riwayat At-Tirmidzi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau ketika beliau melamar seorang wanita, pergilah kamu dan lihatlah dia. Fa innahu ahra yu'dama bainakuma. Karena sesungguhnya dengan melihat calon itu lebih mendorong seseorang untuk terjadinya kelanggengan dalam kehidupan suami istri yaitu lebih mendorong sehingga kasih sayang itu senantiasa terjalin dan rasa cinta senantiasa terjalin antara suami istri wa adillatu إباحة النظر إلى المخطوبة تدل على أن الأصل أن المرأة تحتجب عن الرجال الأجانب وتغطي وجهها عنهم إذ لو كانت تخرج كاشفة الوجه لما احتاج الخاطب لها أن ينظر إليها كذلك أيضا النظر حق للخاطب والمخطوبة ومن الطرائف في هذا الباب أن رجلا تقدم لخطبة امرأة وهي لا تعرفه من قبل فقالت لأبيها سأدخل عليه وأنظر محتجبة فإن أعجبني كشفت له وجهي وإن لم يعجبني رجعت دون أن أكشف وجهي عليه فدخلت المرأة بحضرة أبيها فلما رأته خرجت دون أن تكشف وجهها فقال الخاطب إني لم أنظر إليها قال قد أخبرتني سابقا أنك إن لم تعجبها فلن تكشف عن وجهها وهذا دليل عدم قبولك عندها dalil-dalil tentang diperbolehkannya melihat kepada wanita yang dilamar ini menunjukkan dan menjelaskan kepada kita bahwa hukum asal seorang wanita adalah berhijab dan menutup wajahnya dan tidak diperlihatkan dari lelaki yang asing Sebab kalau seandainya seorang wanita diperbolehkan untuk menampakkan wajahnya, maka tidak diperlukan seorang lelaki yang tidak melamar untuk melihat kepadanya. Maka demikian pula melihat calon pasangan itu merupakan hak yang dimiliki oleh lelaki dan juga dimiliki oleh seorang wanita yang dilamar. Maka termasuk di antara hal yang unik dalam perkara ini, ada seorang laki-laki dia datang untuk melamar seorang wanita. Dalam keadaan wanita ini tidak mengetahui dan tidak mengenal lelaki itu sebelumnya. Maka wanita ini pun mengatakan kepada ayahnya, saya nanti akan masuk bertemu dengannya. Dan saya akan melihat dia dalam keadaan saya tetap berhijab, menutup wajahnya, dia tetap berhijab. Apabila aku masuk ke badan dan melihatnya, lalu aku senang, baru aku singkap wajahku, aku perlihatkan kepadanya. Namun kalau aku tidak senang ketika melihatnya, saya kembali tanpa aku harus menyingkap wajahku. Maka ketika lelaki ini pun datang, maka wanita tersebut masuk ke tempat di mana lelaki itu ada. Tatkala dia melihatnya, dia langsung keluar. Tanpa dia mengikat wajahnya. Maka lelaki itu mengatakan, "Anak belum lihat anti, saya belum lihat kamu. Maka sang ayah mengatakan, bukan dia sudah mengatakan, dia sudah memberitakan kepada aku tadi bahwa apabila dia melihatmu dan dia tertarik, maka dia akan meningkat. Namun, jika dia tidak tertarik, maka dia tetap menutup wajahnya dan tidak memperlihatkannya. Maka ini dalil ketika dia keluar tanpa membuka wajahnya, ini adalah merupakan tanda yang menunjukkan dia tidak menerima lelaki tersebut. ومحل النظر عند جمهور العلماء إلى الوجه والكفين وهناك من توسع جدا في محل النظر ولا شك أن الشخص لا يرضى لابنته ولا لأخته بما قيل من التوسع في هذا الباب بل بعض الأقوال فيها توسع فاحش وإنما أجاز الجمهور النظر إلى الوجه والكفين قال الإمام الصنعاني رحمه الله فالوجه يستدل به على الجمال والكفان يستدل بهما على خصوبة ونعومة البدن Adapun letak yang diperbolehkan seseorang untuk melihat bagian dari wanita tersebut menurut jumhur ulama diperbolehkan melihat ke wajah dan dua telapak tangan dan di sana ada yang memperluas sangat memperluas dalam perkara ini dalam hal bagian yang mana yang diperbolehkan untuk dilihat dan tidak diragukan bahwa seseorang tentu tidak riba bagi putrinya demikian pula saudara perempuannya apabila terlihat darinya sesuatu yang melebihi dari apa yang telah disebutkan hingga terlalu meluas dalam perkara ini bahkan sebagian itu memiliki pendapat yang sampai kepada tingkatan yang buruk. Namun jumhur ulama mereka hanya membolehkan untuk melihat kepada wajah dan kedua telapak tangan. As-San'ani rahimahullah beliau mengatakan bahwa wajah itu cukup dijadikan sebagai tanda yang menunjukkan kecantikan seorang wanita Dan dua telapak tangan itu dijadikan sebagai tanda yang menunjukkan uh, mana terjemah Itulah hmm. ya, keindahan keindahan ke, ya itulah. والعلماء رحمهم الله تعالى يذكرون شروطا لجواز النظر الشرط الأول أن ينظر إلى المرأة نظرة استعلام واستطلاع لا نظر شهوة إنما ينظر ليستطلع ويعلم الأوصاف والجمال لأنه ينظر إليها تشهيا الشرط الثاني أن يكون النظر مع وجود محرم فلا ينفرد بها ويخلو بها لأنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما والشرط الثالث أن يكون عازما على النكاح لا أنه يجرب وينظر في بنات الحي فينظر في هذا البيت وهذا البيت ليعلم ما في البيوت من البنات فلا يباح النظر إلا لمن كان عازما على الخطبة راغبا في الزواج الشرط الثالث أو الرابع ألا يغلب على ظنه أنه يرد فإذا غلب على ظنه أنه لا يقبل منها أو من أهلها فليس له أن ينظر إليها ويشترط ألا يقترن بالنظر مس لها لا بمصافحة ولا بتقبيل ونحو ذلك لأنها أجنبية وإنما أباح الشرع النظر للحاجة وما أبيح للحاجة أو الضرورة فإنه يقدر بقدرها Para ulama mereka menyebutkan beberapa syarat tentang diperbolehkannya melakukan nazar Syarat yang pertama bahwa dia diperbolehkan melihat atau menabar seorang wanita dengan tujuan untuk mencari tahu, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk pelampiasan syahwat, namun dia melakukannya untuk mengetahui sifat-sifat dari apa yang terdapat pada wanita tersebut kecantikannya dan yang semisalnya. Syarat yang kedua bahwa nazar harus disertai dengan mahram. Seorang wanita harus memiliki mahram dan tidak diperbolehkan dia bersendirian dan berhalwat dengannya. Sebab tidaklah seorang lelaki berhalwat dengan seorang wanita melainkan yang ketiga adalah syaitan. Kemudian syarat yang ketiga bahwa dia memiliki keinginan yang kuat untuk menikah. Bukan hanya sekedar mencoba-coba dengan melihat anak-anak wanita yang ada di kampungnya misalnya berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain, melihat ini, melihat itu. Dalam keadaan dia tidak memiliki keinginan yang kuat. Maka tidak diperbolehkan seorang melakukan nazar kecuali bagi seorang yang betul-betul punya keinginan yang kuat dan memiliki dorongan yang kuat untuk melakukan pernikahan. Kemudian syarat yang keempat bahwa tidak ada kemungkinan atau indikasi yang kuat bahwa dia akan ditolak Adapun jika ada indikasi yang kuat bahwa wanita tersebut menolaknya atau pihak keluarganya menolaknya, maka tidak diperbolehkan baginya untuk melakukan nazar kepadanya. Kemudian yang kelima, bahwa ketika melakukan nazar tidak boleh disertai dengan menyentuhnya. Apakah dengan berjabatan tangan atau dengan menciumnya karena ini wanita asing yang masih tidak ada hubungan. Jadi syariat hanya membolehkan baginya untuk melihat karena ada sebuah keperluan. Dan apa yang diperbolehkan karena adanya kebutuhan tersebut maka harus sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan. Nah, Lalu kemudian berkata Al-Allamah Sa'di rahimahullah taala, la yahillu lirrajuli an yakhthuba ala khitbati akhihi muslim hatta ya'zan aw yatruk." Dan tidak dihalalkan bagi seorang lelaki untuk melamar di atas lamaran saudaranya muslim hingga yang melamar terlebih dahulu mengizinkan atau meninggalkannya. Maksud. ولا يجوز التصريح bi المعتدة al Dan tidak diperbolehkan melamar seorang wanita yang masih dalam masa iddah dengan ucapan yang transparan, ucapan terang-terangan bahwa dia melamar wanita yang masih dalam masa iddah tersebut secara mutlak. Wa yajuzu fi khidbatil ba'in mautin aw ghairih. Namun diperbolehkan untuk mengucapkan sindiran. Sindiran yang kandungannya melamar seorang wanita yang telah diceraikan, ditalak dengan talak bain atau yang telah berpisah dari suaminya apakah disebabkan karena kematian atau yang lainnya. لقوله تعالى بل بصرت فرما الله سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من khidbatin النساء dan tidak ada dosa atas kalian untuk kalian mengucapkan kata-kata sindiran ketika melamar yang kandungannya melamar seorang wanita wa sifatu ta'ridi ay yaqula inni fi misliki la raghib aw la tufawwitini nafsak wa nahruha. Adapun sifat atau cara seseorang menyindir seperti dia mengatakan sesungguhnya aku terhadapmu terhadap yang semisalmu ada keinginan, ada dorongan. Atau dia mengatakan jangan engkau membuat aku tidak mendapatkan orang sepertimu dan yang semisalnya. Wayam bagi ayat. ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى النساء اللاتي لا يجوز التصريح بخطبتهن أو التعريض والنساء اللاتي يجوز التعريض دون التصريح والنساء في ذلك على أقسام القسم الأول المرأة المزوجة فلا يجوز التصريح بخطبتها ولا التعريض إجماعا لأنها في ذمة زوج ومشغولة بنكاحه الثانية الخالية من زوج وعدة أي ليست في عدة طلاق ولا في عدة وفاة ولا في عدة خلع ولا في عدة فسخ فالمرأة الخالية من زوج وعدة يجوز التصريح بخطبتها والتعريض إجماعا اشرح لهم هذا ثم نكمل طيب الأقسام Di sini kemudian al-musannif penulis rahimahullah taala menyebutkan wanita-wanita yang tidak diperbolehkan bagi seseorang seorang lelaki untuk melamarnya baik dengan ungkapan yang transparan yang jelas atau dengan sindiran dan juga wanita-wanita yang diperbolehkan seseorang membuat kata-kata sindiran namun tidak mengucapkannya dengan ucapan yang jelas bahwa dia melamarnya maka kondisi wanita itu bermacam-macam yang pertama, wanita yang dinikahi oleh seorang lelaki. Jadi dia masih berstatus sebagai istri bagi seorang lelaki. Maka wanita yang seperti ini tidak diperbolehkan seseorang melamarnya baik dengan ungkapan yang jelas atau dengan sindiran. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Sebab wanita yang demikian dia masih dalam kekuasaan seorang lelaki di bawah tanggungannya dan dia tersibukkan dengan kondisi dia sebagai seorang istri yang menikah dengan seorang lelaki. Kadang yang kedua, wanita yang tidak memiliki suami dan tidak punya masa iddah. Yaitu, dia seorang wanita yang tidak sedang mengalami masa iddah karena perceraian, atau karena wafatnya suaminya dan bukan pula karena khulu atau karena adanya fasih dibatalkannya sebuah pernikahan maka seorang wanita yang tidak memiliki suami dan dia tidak sedang dalam masa iddah diperbolehkan untuk melamarnya baik dengan ungkapan yang jelas atau dengan sindiran dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama pula. والقسم الثالث المعتدة الرجعية أي التي طلقها زوجها الطلقة الأولى أو الثانية ولا زالت في العدة فيحرم خطبتها تعريضا وتصريحا إجماعا لأن المطلقة الرجعية زوجة في كل شيء إلا أنه لا يجب لها القسم فإنها ترث وتورث إذا مات زوجها في العدة ورثته وإن ماتت ورثها ويجوز لأحدهما تفصيل الآخر ولها النفقة وعليها الخدمة ويجوز عند الجمهور النظر والخلوة فهذه المعتدة الرجعية لا يجوز التصريح ولا التعريض بخطبتها Kemudian keadaan yang ketiga, seorang wanita yang sedang dalam masa iddah karena perceraian. Yaitu di mana seorang lelaki menceraikan istrinya dengan menjatuhkan talak pertama atau talak yang kedua. Sementara istri tersebut masih dalam masa iddah. Maka selama dalam masa iddah, diharamkan bagi orang lain untuk melamarnya. Apakah dengan ungkapan atau dengan kata-kata yang jelas atau dengan sendirian berdasarkan kesepakatan para ulama. Sebab seorang wanita yang masih berstatus diceraikan dengan talak yang raj'i yang masih memungkinkan untuk kembali dia tetap berstatus sebagai istri dalam segala hal. Hanya saja dia tidak berhak mendapatkan kewajiban pembahagian malam. Adapun dalam hal yang lain seperti dia mendapatkan warisan dari suaminya atau dia mewariskan hartanya kepada suaminya apabila seorang suami meninggal dan seorang istri masih dalam masa iddah maka dia termasuk ahli waris. Dia tetap mendapatkan warisan. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang wanita meninggal, maka suaminya termasuk ahli waris. Meskipun wanita tersebut diceraikan yang dia masih dalam masa iddah. Dan diperbolehkan apabila salah seorang dari keduanya meninggal. Boleh bagi suami memandikan istrinya. Demikian pula istri memandikan suaminya sebagaimana seorang wanita yang masih dalam masa iddah tersebut dia tetap mendapatkan nafkah dari suaminya dan tetap berkewajiban bagi seorang istri untuk melayani suaminya dan demikian pula berdasarkan pendapat jumhur ulama tetap diperbolehkan seorang suami melihatnya demikian pula sebaliknya dan berkhalwat dengannya maka wanita yang seperti ini tidak diperbolehkan bagi orang lain untuk melamarnya baik dengan ungkapan yang jelas atau dengan sindiran. Wal qism rabi' al-mu'taddah al-ba'in bainunatan kubra أو بينونة صغرى والفرق بين البينونتين أن البينونة الكبرى التي لا تحل أبدا زوجها الذي فارقها أو لا تحل له إلا بعد زوج وأما البينونة الصغرى فالتي تحل بعقد جديد ومهر ومهر جديد فالبائن بينونة كبرى أو صغرى لا يجوز التعريض ولا التصريح بخطبتها والسبب في ذلك مع أنه ليس للزوج سلطان عليها وعدتها منه قد انقضت أو أن الزوج في حال البينونة ليس له أن يراجع وإن كانت في العدة ليس له يراجع وإن كانت في العدة لا يجوز التصريح ولا التعريض بخطبتها لأنها قد تدعي انقضاء العدة ولم تنقضي طمعا في الزوج الجديد Kemudian Keadaan yang keempat, seorang wanita yang masih dalam masa iddah. Namun dia telah ditalak, diceraikan yang statusnya talak bain, sudah berpisah. Tidak lagi berstatus sebagai istri. Apakah dia talaknya bain, bainina kubra yang besar ataukah yang sugra, yang kecil. Perbedaan antara dua jenis talak ini, talak bainuna kubra, bain yang besar, bain yang kecil. Adapun yang besar, yaitu yang sudah ditalak sampai tiga kali lalu kemudian uh, berpisah, di mana seorang wanita tidak dihalalkan untuk kembali kepada suaminya tersebut terkecuali setelah dia menikah dengan lelaki yang lain lalu kemudian terjadi hubungan dan terjadi ceraian. ini kaitannya dengan kubra yang besar adapun talak bain yang kecil yang belum sampai kepada tiga kali maka eh, dihalalkan apabila telah selesai masa iddah maka halal bagi seorang wanita untuk kembali kepada suaminya, tapi harus dengan akad yang baru dan mahar yang baru, seperti nikah baru. Maka seorang wanita yang masih berstatus dalam masa iddah disebabkan karena perceraian, perceraian yang besar, kubra atau perceraian yang kecil, selama dalam masa iddah tidak boleh ada orang lain yang melamar wanita tersebut. Apakah dengan ungkapan yang jelas atau dengan sindiran keinginan untuk melamarnya? Sebab meskipun dalam keadaan seperti ini dia sudah berstatus e, tidak memiliki suami ya, dia tidak memiliki suami namun dia masih dalam masa iddah dan e, masa idah telah selesai atau seorang suami dalam kondisi telah terjadi perpisahan dengan istrinya tersebut maka tidak diperbolehkan seorang lelaki untuk kembali kepada istrinya tersebut meskipun dalam masa iddah sebab boleh jadi ketika ada yang yang hendak melamarnya meskipun dengan sindiran atau dengan ucapan yang jelas, maka boleh jadi dia akan mengaku bahwa masa iddahnya telah selesai. Dia telah selesai masa iddahnya padahal masa iddah tersebut belum selesai. Sehingga ketika dia mendengarkan ada seorang lelaki yang hendak melamarnya, maka itu akan menumbuhkan keinginan yang kuat untuk dinikahi oleh lelaki tersebut yang menyebabkan dia berdusta dengan pengakuan bahwa masa iddah itu telah selesai. Padahal hakikatnya masa iddah tersebut belum selesai. والقسم الخامس هي المرأة المخطوبة التي قبلت خطبتها فلا يجوز لغير هذا الخاطب المقبول أن يصرح بخطبة جديدة أو يعرض بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه لأن المرأة وأهلها قد يردون الخاطب الأول إذا كان الخاطب الجديد أفضل من الأول سنا أو نسبا أو مالا أو جمالا أو غير ذلك فيفضي هذا إلى العداوة والبغضاء بل ربما أدى إلى القتال كما قد وقع في بعض الأحوال Kemudian bagian yang kelima, seorang wanita yang dilamar oleh seorang lelaki. Dan lamaran lelaki itu telah diterima oleh pihak keluarga wanita tersebut. Maka apabila telah diterima, tidak diperbolehkan bagi lelaki yang lain untuk menyebutkan ungkapan bahwa dia melamarnya baik dengan ungkapan yang jelas atau dalam bentuk sindiran. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk melamar di atas lamaran saudaranya Muslim yang lain. Sebab boleh jadi ketika lamaran dia telah diterima Lalu kemudian ada orang lain yang datang untuk melamarnya, boleh jadi wanita tersebut atau keluarganya akhirnya mereka menolak lamaran yang pertama. Apabila orang yang berikutnya datang melamar dan mereka melihat bahwa ini lebih bagus dari sisi usianya, dari sisi kegantengannya, dari sisi faktor keturunannya atau yang lainnya sehingga hal ini dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian dan boleh jadi dapat menyebabkan terjadinya peperangan dan saling bunuh di antara mereka. والفرق بين التصريح بالخطبة والتعريض أن اللفظ الصريح الذي لا يحتمل غيره فيقول لها مثلا أنا راغب بالزواج بك أو أريدك زوجة أو يقول لوليها أريد الزواج بابنتك أو أختك وما أشبه ذلك وأما التعريض فهو اللفظ غير الصريح ولكنه يفهم منه الرغبة في المرأة كان يقول لامرأة معتدة عدة عدة وفاة أو بينونة كبرى وأخشى أن يكون لم يحصل التنبيه على هذا عند التقسيم لأن البائن بينونة كبرى يجوز التعريض دون التصريح فيقول أنا في مثلك راغب أو إذا انقضت عدتك فأخبريني وكأن تكون من جيرانه فيقول أنا أرغب أن أتزوج بأرملة من الجيران وما أشبه ذلك Adapun perbedaan antara ungkapan pelamaran yang jelas dan yang berbentuk sindiran. Bahwa lafaz yang jelas yaitu yang tidak ada kemungkinan yang lain kecuali keinginan dia untuk menikahi wanita tersebut. Misalnya dia mengatakan kepada seorang wanita, saya berkeinginan untuk menikahimu. Atau dia mengatakan saya ingin engkau menjadi istriku. Atau dia mengatakan kepada walinya, aku ingin menikahi putrimu. Atau saudara perempuanmu. Ini kaitannya dengan lafaz yang jelas. Adapun yang kaitannya dengan sindiran yaitu lafaz yang tidak jelas tapi bisa disahami. Disahami dari ucapan itu punya kecenderungan atau keinginan untuk menikahi wanita tersebut. Misalnya, dia mengatakan kepada seorang wanita yang suaminya wafat, namun masih dalam masa iddah. Masih dalam masa iddah atau yang telah diceraikan oleh suaminya yang status talaknya itu talak kubro yang besar. Eh, kata beliau tadi belum saya jelaskan ketika menyebutkan pembahagian ini bahwa pada perceraian yang sudah mencapai talak kubra, bain kubra, itu diperbolehkan membuat kata sindiran tapi tidak diperbolehkan menyebutkan dengan ungkapan yang jelas. Misalnya, dia mengatakan kepada wanita tersebut, saya punya keinginan terhadap yang semisal kamu. Atau dia mengatakan apabila masa iddahmu telah selesai, tolong beritahu saya. Atau misalnya wanita itu termasuk bagian dari tetangganya. Maka dia mengatakan, saya ingin menikah dengan janda tetanggaku. وخلاصة الأقسام السابقة أنه لا يجوز فيها كلها التعريض ولا التصريح إلا في البائن بينونة كبرى أو صغرى فيجوز التعريض بخطبتها في العدة دون التصريح ويبقى معنا بقية الفصل نقرأه كاملا الآن بسهولته هكذا نعم اقرأه كله اقرأه كاملا إلى إلى قبلت أين نعم هذا الله خارجنا الله خارجنا Kesimpulan dari hukum-hukum yang telah ditenangkan sebelumnya bahwa seluruh keadaan tersebut tidak diperbolehkan ya menyampaikan ungkapan ingin menikahi seorang wanita baik dengan ungkapan yang jelas atau dengan sindiran kecuali pada seorang wanita yang telah ditalak dengan talak eh, kubra maka atau kalau uh, eh, sugra maka diperbolehkan menyindir tanpa eh, menyebutkan dengan ungkapan yang jelas Lalu kemudian di sini beliau mengatakan wa yanbaghi an yakhthuba fi 'aqdi nikahi bi khutbah Ibnu Mas'ud. Dan sepantasnya seseorang mengucapkan pada saat melakukan akad nikah dengan membaca khutbah khutbatul hajah yaitu khutbah yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa beliau mengatakan علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kami ucapan tasyahud ketika ada keperluan yaitu dengan membaca innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا abduhu wa rasuluh wa yaqra'u thalath ayat lalu membaca tiga ayat rawahu ahlu sunan diriwayatkan oleh ahlu sunan wa thalathul ayat fassaraha ba'duhum dan tiga ayat sebagian menafsirkannya wahia qauluhu ta'ala yaitu firman Allah azza wa jal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wal ayatul ula min suratul nisa. Ayat yang pertama dari suratul nisa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah.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 Tidak ada yang diwajibkan kecuali. Yang pertama al-ijab. Yang pertama adanya ijab. Apa itu ijab? Wa huwa al-lafzu as-sabiru al wali. Yaitu lafaz yang berasal dari wali dari seorang wanita. Kakaulihi seperti dia mengatakan kepada seorang lelaki tuka atau ankahtuka aku menikahkan engkau. Kemudian yang kedua al-qabul wa huwa al-lafdhu sabiru min az-zawji aw naibihi yaitu lafaz yang diucapkan oleh seorang lelaki yang akan menjadi suaminya atau wakilnya. Kakaulihi seperti ucapannya qabiltu hadha az-zawaja, aku menerima pernikahan ini. Atau dia mengatakan qabil tu, aku menerimanya, wa nahwuhu dan yang semisalnya. يريد المؤلف رحمه الله تعالى أنه ينبغي ويستحب للخاطب إذا تقدم لخطبة امرأة أن يحمد الله ويثني عليه ويقرأ الآيات المذكورات كما في حديث عبد الله بن مسعود ثم يتقدم لخطبة تلك المرأة وهذا على سبيل الاستحباب لأن كثيرا من الناس لا يحسن ذلك لا سيما الذي ليس بطالب علم والموقف أيضا قد يحمله على عدم التماسك والقدرة على قولها ولو كان أحيانا طالب علم لهيبة الموقف والحياء وهذا أمر مستحب إن فعله وإلا فليس بشرط ولا واجب ثم قال وقد ختم هذه الرسالة ولا يجب إلا بالإيجاب أي لا يلزم النكاح ولا يترتب عليه أثاره إلا بالإيجاب والقبول أي أن النكاح لا تثبت أحكامه ولا يكون لازما إلا إذا حصل الإيجاب وهو اللفظ الصادر من ولي المرأة بأن يقول زوجتك أو أنكحتك أو غير ذلك من الألفاظ الدالة عليه عند الجمهور خلافا للشافعية الذين يشترطون ألفاظا معينة في باب النكاح والسلم فيقولون لا نعلل النكاح إلا إذا قال زوجتك أو أنكحتك وبعضهم يقول أو ملكتك بأي لغة كان سواء باللغة العربية أو بأي لغة أخرى والصحيح مذهب الجمهور أنه ينعقد بأي لفظ يدل عليه وإن كان بغير لفظ التزويج والإنكاح لكن لخطورة هذا الباب ولكثرة الآثار المترتبة عليه فإن من العلماء من يعتني بهذه الألفاظ ليدخل الإنسان في النكاح على بينة ووضوح لا خفاء فيه ولا لبس <coughs> sepantasnya dan merupakan hal yang dianjurkan apabila seseorang hendak melangsungkan akad pernikahan agar memuji Allah Subhanahu wa taala menyanjung Allah Azza wa Jal dan membaca tiga ayat seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud lalu kemudian setelah itu dia memulai untuk Maka dia memulai untuk menikahi seorang wanita atau melamar seorang wanita. Dan ini hukumnya mustahil, Sifatnya anjuran. Terlebih apabila dia seorang penuntut ilmu dan kondisi ketika seseorang melakukan akad pernikahan kadang-kadang menyebabkan seorang tidak konsentrasi. Yang menyebabkan dia kesulitan untuk mengucapkan pembukaan ini yang disebut khutbatul hajah. Meskipun terkadang dia seorang penuntut ilmu, karena dia menghadapi kondisi yang bukan merupakan kondisi yang normal. Apalagi disertai dengan sifat malu pada dirinya yang terkadang sesuatu yang lancar pun menyebabkan dia kesulitan untuk menghafal atau mengucapkannya dengan baik. Lalu kemudian <clears throat> beliau menutup risalah ini dengan menyebutkan bahwa tidak wajib yaitu tidak ditetapkan sebuah hukum pernikahan dan tidak ada konsekuensi hukumnya kecuali apabila terdapat ijab dan terdapat kabul yaitu tidak ditetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan kecuali apabila terjadi ijab dan beliau sebutkan yang dimaksud ijab adalah lafaz yang diucapkan oleh wali. Seperti misalnya dia mengatakan zawwajtuka atau ankahtuka atau malaktuka dan yang semisalnya dari lafaz-lafaz yang menunjukkan hal tersebut dalam pandangan jumhur ulama menyelisihi berpendapat dalam mazhab Syafi'i di mana mereka mensyaratkan dalam pembahasan nikah dan juga dalam pembahasan akad transaksi salam di mana mereka memperketat perkara ini. Mereka mengatakan bahwa seorang wali itu harus mengucapkan lafaz zawajtuka atau angkahtuka atau menetuka atau yang semisalnya dari bahasa apapun yang semakna dengan lafaz ini. Namun yang sahih adalah pendapat jumhur ulama bahwa sah yang disebut ijab itu dengan lafaz apapun yang menunjukkan maknanya. Meskipun bukan dengan lafaz zawajtuka, suka dan yang semisalnya. Namun kata beliau disebabkan karena uh, ini adalah merupakan perkara yang berbahaya dan merupakan sesuatu yang bersifat sakral, maka para ulama mereka sangat memperhatikan untuk menyebutkan lafaz-lafaz yang jelas sehingga seseorang masuk di dalam transaksi akad nikah dalam akad pernikahan dalam keadaan jelas dan tidak ada kebersamaran padanya. وبقي اللفظ الصادر من الخاطب أو من وكيله بأن يقول بعد أن يقول ولي المرأة زوجتك يقول قبلت الزواج بها أو قبلت فقط وما أشبه ذلك فإن كان وكيلا فيقول قبلت الزواج عن موكلي سواء كان الموكل ابنا أو أبا أو أخا أو صديقا ونحو ذلك وأما الأخرس الذي لا يقدر على النطق فيكون ذلك بالإشارة المفهمة سواء كان وليا أو خاطبا والحمد لله رب العالمين Kemudian masih tersisa pembahasan tentang lafaz yang diucapkan oleh lelaki yang menikahinya atau wakilnya di mana dia mengatakan qabiltu zawaja biha aku menerima untuk menikah dengannya atau cukup dia mengatakan aku menerima maka ini sudah mencukupi. Dan apabila yang mengucapkan qabul itu adalah perwakilan wakil dari seseorang, maka dia mengatakan aku menerima nikahnya atas nama yang mewakilkan kepadaku. Apakah dia sebagai wakil dari anaknya atau dari ayahnya atau dari saudaranya atau dari temannya atau yang misalnya Adapun seorang yang tidak mampu untuk berbicara, dia seorang yang bisu, maka cukup dengan melakukan isyarat-isyarat, bahasa isyarat yang difahami. Apakah itu berasal dari wali atau dari yang melamar atau mempelai laki-laki. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.